Amin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang hadis Nabi alaihissalatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dan Imam Tirmizi dalam Sunan Tirmizi Nabi alaihissalatu wassalam beliau bersabda la talzulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba' akan terus menerus terbujur kaku kedua kaki seorang hamba nanti dia melekiyamah hatta yus'al an arba'in sampai ditanya empat hal berikut ini yang pertama an umrihi fi ma'afnah tentang umurnya untuk apa dia habiskan wa an jazadihi fi dan akan ditanya tentang jasadnya untuk apa digunakan sampai usang sampai rentak وعن ماله من أين اكتسب وفي منفقه dan tentang hartanya dari mana dia mendapatkannya dan bagaimana dia membelanjakannya kemana dia membelanjakannya dan yang keempat wa an ilmihi fi ma amila bihi pertanyaan tentang ilmu Berapakah yang sudah diamalkan? Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis menika kaitan erat kalian kula panjenengan sedaya. Amargi hadis menika jelasaken setiap insan setiap individu menungsa. Benjing badai dipuntakeni empat perkawis menika. Monggo kula panjenengan wa kaum muslimin mau nyiapkan jawabanipun. Menyiapkan jawabanipun supados benjing sukses. Amargit yang ingkang boten sukses wekdal dipuntakeni Resiko ini pun adalah siksaan. Sanes nunggak atau tinggal kelas niku kan wong sekolah nek niki siksaan. Empat kawis mereka ya, kaum muslimin perkawis ingkang sangat penting dalam kehidupan kita. Ampun ngatos kula panjenengan sedaya pledor. Amargi napa? keteledoran dalam bab ini menyengsarakan. Hadirin yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ingkang sepindah kaitannya pun dengan umur. An umrihi fi maafna. Pitakonan tentang umur. Untuk apa digunakan umur tersebut. Hadirin yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Umur menikah adalah bagian salah satu dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Masuk pada kalimat latus alunna yaumaidin 'anin na'im. Kemudian sungguh-sungguh kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas semua kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan. Lah menika ya, kaum muslimin, umur niku sangat penting sekali. Sangat berharga. Bahasa yang seniki sangat berharga. Pinten regine, Pak? Tidak bisa dibeli karena waktu boten ten tiang kang damel. Boten nonton pabrik waktu. Menika murni pemberian saking Allah Subhanahu wa taala. Sing sampun lewat boten saged baleni niku waktu. Mahal sekali. Barang kori satuku duit sepira-pira berarti ora payu, Pak. Maksudnya mboten kanggo. Mergani pun apa? Niku murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dilihat dari sisi fungsi. Waktu fungsi ini pun sangat penting. Kagum napa Pak? Kagem ibadah. Waktu ekonomi muslimin teng alam dunia menikolah kagem kula panjenengan ngibadah mempersiapkan akhirat tengeri konten surga lan neraka lah kapan usaha dalam rangka menggapai surga kapan waktu ini pun untuk usaha selamat dari neraka waktu ini pun gak seniki wakdal tengalam dunia Hadirin yang kami muliakan. Salah pun ayat ingkang nyebutakan hal menika lan pentingi pun waktu. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Fatir ayat ingkang 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman Wahum yastarihuna fiha. Dan mereka menjerit kesakitan. Mengaduh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana akhrijna wahai Rob kami. Kembalikanlah kami atau keluarkanlah kami dari ini. Keluarkanlah kami dari neraka ini Kembalikanlah kami ke dunia. Na'mal salihan. Kami janji. Kami akan beramal saleh. Ghair ladhi kunna na'mal. Bukan perbuatan yang dulu kami lakukan. Ayat menikahi kaum muslimin nyebutakan tentang kondisi umat menungsa ingkang sampun merasakan siksaan. Kemutan enggak netes yang dunia ya. Aku tak ibadalah, ben ora kena siksaan. Kemutan niku Pak. Dalam ayat sanesipun nyewon dipun kembalikan teng alam dunia Rabbana akhrijna wahai Rob kami keluarlah kami dari tempat ini Farji'na na'mal salihan. Disebutkan dalam sebagian ayat, kembalikan kami ke dunia. Kami akan beramal saleh. Kayak nopo amar gimbian waktu teng dunia boten ngamal saleh. Menikah sebagai dalil bahwa ibadah niku nggih wekdal teng alam dunia. Benjing teng akhirat bun boten wonten kesempatan kagem ngibadah. Amargi teng akhirat niku wontenipun apa? Balasan. Allah Subhanahu wa taala ndika al-yaum tujza kullu nafsin bima kasabat. Hari ini yakni akhirat akan dibalasi Yujzan itu akan dibalas. Setiap jiwa sesuai dengan apa yang telah dia lakukan. Ladul malyom. Tidak ada kezaliman apapun di hari ini. Akhirat niku disebut dengan yaumul jaza, hari pembalasan. Sanes hari ngengamal. Nah, niku. Nek tengdulnya niku wekdal kagem ngamal. Hadirin yang kami muliakan, dipun sebutakan dalam ayat menikah ketika mereka minta dikembalikan ke dunia kagem ngibadah maka Allah mengatakan awalam nu'ammirkum apakah atau bukankah kami telah memberikan kepadamu umur Awalam na'ammirkum. Apakah belum kami berikan kepadamu umur? yakni waktu, kesempatan. Waktu wis pirang-pirang tahunan ngantos dumiki situna sana 60 tahun malah justru wonten kang dumiki pitung dosok, bolung dosok, sang dosok. Mun pinten-pinten wekdal dipun paringi eh malat ledor enteng waktune durung ibadah ngolet waktu teng pundi male Pak pun mboten nonton tidak akan diberi kesempatan yang kedua kala wekdal menungsa nyawun dipun ke teng dunia Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Wahai Robku, kembalikan aku ke dunia. Aku akan beramal saleh. Karena dulu ketika di dunia aku tidak pernah beramal saleh. Napa ingkang dipun sebutaken dening Allah? Kalla tidak sama sekali. Kalla tidak sama sekali. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itulah kata-kata yang akan diucapkan oleh mereka menungsa niku Pak. Enggane eh, bisa balik maning. Enggane eh, bisa na waktu maning. Enggane eh, bisa na waktu maning aku ngibadalah. Biyen waktu nang dunia tang pundi rika orang mikir ngibadah, mikir-mikir wis mati. Ya senteng ne, Bukan sakit maleh. Itulah penyesalan menungsa ingkang paling ageng penyesalan innaha kalimatun huwa qailuha itulah kalimat yang akan diucapkan oleh mereka itu nah niki kagem kula panjenengan nasihat peringatan mumpung tesi, wonten wekdal gesang teng alam dunia ampun ngantos wekdal niku telas dalam keadaan tesi kirang ibadah eh. nopo malaikat tatah dosane eman-eman. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang berikutnya kita masuk kepada yang berikutnya. Pembahasan tentang pentingnya waktu ini ku panjang lebar Pak. Inilah kalau panjenengan gadewak wekdal niki kurang atek jam 6. Dan saya waktunya sangat sedikit sekali. Kita masuk pada pembahasan yang berikutnya. Wa an jazadihi fima abla. Kula panjenengan menjing tengah akhirat badhe dipuntakeni tentang badan awak kula panjenengan. Dipuntakeni nggih napa ngantos dumugi rentak. Ngantos dumugi tua. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. umpama ini pakai. kadar umpama. Wonten setengah tiang pejah dinten menikok Umur bolong dosa lah kita kita kiten benjing ini jawabnya opo Pak? Jawabnya opo, hadin yang melakukan mungkin nek lo panjenengan singken jawab sakit mawon goroh pak ngertos goroh jenengan sing nom orang ngerti goroh niki pak Nge, mungkin sakit ngelembo pak ya Allah aku mbien kayak gie gie. mungkin sakit wong wong ditakoni nih pak Nge. Jawabnya nggih pak. Nih benjing tengah herat niku sing jawab niku sanes kulo panjenengan pak tetapi anggota tubuh niki Pak ingkang badhe ngomong aku gembian tinggo go nyolong umpamane. Lah kadur umpama nggih. Aku mbiyen ki engko dinggo go dosa. Menika kesebat dalam Al-Qur'an. Surat Yasin ayat ingkang swida gangsal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yaum nakhtimu ala afwahihim. Hari ini kami kunci mulut-mulut mereka. Lah niku. Pun mboten saged ngomong goroh male, Pak. Aku mbiyen tukang salat, aku mbiyen tukang puasa, lah nglembok. Mboten saged. Amargi napa? Ditutup niku, dikunci niku mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun di hari akhirat menika ingkang bicara ingkang ngomong niku tangan-tangan kita tantangan menungsa memberikan persaksian kaki-kaki mereka dengan segala apa yang telah mereka lakukan niku pak menjing tengah herat. Terus pripun badai lepas saking tanggung jawab. Wong niki kang badai ngomong pak. Kulit-kulit, mata, telinga. Niki ngendika, ngomong. Dengan apa yang dulu dilakukan olehnya waktu tengalam dunia. Ketika kita berbuat kebaikan, maka akan memberikan persaksian kebaikan. Sampari pun kagem teng masjid. Alhamdulillah maringi persaksian. Asoni pun kagem berzikir kepada Allah. Zikir menikah dipun hitung kalian jari jemari pak. Nabi Alaihissalam menghitung tasbih, takbir dan tasbih, tahmid dan takbir wakdal salat fardu, bibar salat fardu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah dengan jari jemari. Nabi ngendikan apa pak? Inna hunna mustantiqat. Jari jemari ini benjing tengah herat ngomong. Ampun kali sanese. Wong sanese mboten kegawa mati, Pak. Ngerti sanese nggih? Nggih, Nikola sanese. Nggih. Anggot asto niki, Pak, saged Subhanallah, setunggal jari, setunggal tasbih, setunggal jari, setunggal sabi, Ngatos sumegi Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Menikah menjing teng akhirat memberikan persaksian amal saling kang dipun lakoni dening kula panjenengan setuju. Dipun sebutakan dalam ayat pun surat Fusilat ayat ingkang selikur lan kalelikur. Kaitannya pun dengan tubuh menika benjing dipun paringi kemampuan ngomong. Mungkin kalau panjenengan heran ya. Kok bisa ngomong? Kan tidak punya mulut. Orang dia cangkem. Kok bisa ngomong? Lah niku. Allah ingkang maringi kemampuan. Dipun sebutakan. Waqalu juludihim. Mereka manusia. Mengatakan kepada kulit-kulit mereka. Julud. Julud itu jamak saking jildun. Kulit. Lima syahidtum alaina. Kenapa kalian malah justru memberikan persaksian keburukan-keburukan yang telah kami lakukan. Kulit niki ndeleng Pak Kulit niki ngomong, sana burung ya niku mboten wonten dalile. Kulit iki menjing tengah akhirat ngomong. kembian keneh, kembian keneh, kembian dosa kie, dosa kie, maksiat kie, maksiat kae. Gembian uh terus ngomong Pak. Wonge guru Wahai kulitku, kenapa engkau malah justru memberikan persaksian tentang keburukan-keburukan? Kalu kulit-kulit menikah ngomong Antakanallahu alladhi antaka kulla syai' wa huwa khalaqakum. Allah telah memberikan kemampuan kepada kami untuk bisa berbicara. Sebagaimana Allah memberikan kemampuan kepada yang lainnya untuk bisa berbicara. Wa huwa Dan ingat Allah lah yang menciptakan kalian. Artosipun nyiptakan wong gampil, mudah nopo guru semata memberikan kemampuan kepada tubuh untuk berbicara lebih gampang maning. Kalau dengan menikah mengimani niki Pak. Meyakini niki. terus ngati-ngati, ngatos-ngatos menggunakan anggota badan. Benjing niki sakit laporan. Teng lah wonten Teng jaksa kamu berbuat apa? Sing saksi ini pun tiang sanes. Saksi datangkan, saksi datangkan, wong Lia niku pak. Sing bisa benar bisa salah wong saksi dibayar. Hah? Lah nek tubuh kita kaum muslimin bukan sakit rela kita. Mengelakukan dosa ya dengan tubuh ini melakukan amal soleh nggih dengan tubuh niki. Karena itu ya, kaum muslimin, monggo kula panjenengan betul-betul memperhatikan hari demi hari berlalu waktu. Hari demi hari tubuh ini semakin tua. Majune zaman, majune lemah, Pak. Nggih mboten? Tambahe wekdal, tambahe usang niki awak. Nom senenge bal-balan. Lah tua mikir ngibadah, wis lemes awake. pelaku memesjid angel kelarak-larak. Biyen lo melayu nang lapangan, Pak. Lah ora kawit biyen mangkat nang masjid menyesali. Eh ngene aku sadar kawit biyen tuh jan ya akeh. Sadar-sadar emun stroke. Lajan melastem rika. La haula wala quwata illa billah. Menika tubuh menungsa niku kaum muslimin niku lemah. Terkena keluhan sedikit pun lara mboten warna-warna orang genah. Lah mumpung tesi sehat kagem ibadah. Mumpung tesi kuat kagem ibadah. Ampun salah dalam penggunaan di dalam ayat ingkang nomor kali likur masih surat yang sami surat Fusilat Allah Subhanahu wa taala berfirman "Wa ma kuntum tastatirun ayyashhad 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala dan kalian tidak akan mungkin mampu untuk menyembunyikan boten mampu menyembunyikan no nopo ingkang sampun dipun lakokaken. Ora bisa Pak. Aku mbien orang kayak gue lo Aku mbien orang kayak gue lo Gue kan tuduhan tok lah boten sakit Pak. Ngelak mencinta akhirat sakit mereka ini napa? Ayyasyada alaikum sam'ukum. Yang akan memberikan persaksian kepada kalian adalah pendengaran kalian sendiri. Kuping-kuping ini kipak Walabsarukum dan mata-mata kalian dan juga kulit-kulit kalian ingkang menjadi saksi menjing tengah herat. badai ngelak pripun? kue mata goroh kue lu mata goroh. Sing goroh kue kue tangan kue salah. orang tau nyolong, lu nggo nyolong terus. Maling. Tidak bisa mengelak. Tidak bisa menyembunyikan. Tidak bisa orang itu bersembunyi. Amar kising dato saksi. Awak kula panjenengan setuju. Hadirin yang kami muliakan rahim wa rahimakumullah jami'an. Menika medeni sangat. Medeni sangat. Amar menika kaum muslimin kula panjenengan enjang menika baca hari menika kagem supados nasihat kang kula panjenengan ngemut-ngemut ngembenek aku mati ditakoni fungsine awak kuwi ngapa ya niku jawabane pun sama persis kalingkang samu dipun lampai nek kados niku eman-eman lah awak dinggo ibadah amut dinggo maksiat supados mejing ngerosakan teng surga nikmat ampun ngerosakan neraka sing panas niku dipun upayakaken nggih wekdal dal menika wekdal teng alam dunia. yang berikutnya ya kaum muslimin pitakonan ingkang nomor tiga an malihi min aina tasaba wa fi man faqahu Benjing niku ini tentang harta. Harta. Dunia, Pak. Pitakan ini pun dari dua sisi. Min ainak tasaba. Dari mana engkau mendapatkannya? Wa fi manfaqahu dan bagaimana cara engkau menggunakannya? Wong dunia kan wonten fungsine. Niku difungsikan kagem nopo. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam keadaan kula panjenengan niku kepengin dunyane kathah. Leres mboten? Leres mboten? Nggih sedaya yang Pak mboten rata-rata kabeh kepengin duitnya akeh. saya mau tonton sih kepengin miskin loh. Aku daftar jadi wong kerek. Ben angel mangane saya mau tonton. Ini nek siapa kepengin Suki? Ngacung kabeh. Hadir makan dalam keadaan kulo panjenengan niku pertanggungjawaban pun kata. Duitnya akeh tambah akeh pun niku. Sing gada semiliar ditakeni niku. Ha, satu persatu Kang Dien tuke nggo ngapa, Kang Dien tuke nggo ngapa. Terus sini ku, Padahal kalau panjenengan kepengine 10 miliar. Napa nek bisa 100 miliar. Pitakonane tambah akeh, Pak. Aja kaken duite kakek duite nggih sedikit baik ya ora gelem sing akeh. Lah nek kepengin akeh duite harus dilihat benjing pun puniku carane halal apa haram. pun nggih. Boleh mboten dilarang Pak jenengan sur, eh, jenengan kaya mboten dilarang miliarder bahkan mungkin triliuner artone triliunan Mboten masalah Pak, angsal kemawon. Tetapi dipun jawaban jawabanipun ingkang tepat. Carane halal. Diagem geng ibadah. Jempol niku Pak. Itu yang terbaik. Ampun wedi disugi. Ampun wedi disugi. Tapi kepengin suki lah nge. Ampun wedi sugih. Nek panjenengan tepat kagem menggunakan menggunakanipun. Halalam taiban. Tidak ada hal yang haram tentang beriku. Lan dipun gunakan di jalan yang Allah ridhoi. Panjenengan meraih pahala ingkang kata sangat. Bab niki ponton sendiri pembahasanipun. Tetapi ya kaum muslimin, ingkang dipun bahasa mereka adalah monggo dipun persiapakan kanti bener-bener kanti lurus-lurus seas -se -se benji niku dunia niku dipuntakeni. Harta menikah adalah fitnah. Harta menikah adalah fitnah yang bisa menyebabkan melanggar agama Allah Azza wa Fitnah dari sisi golet. Golet angel temen ya. Akhirnya pun jatuh pada perkara haram. Menghalalkan segala cara wong jaman siki angel ngeliat duit sing haram be angel apa maning sing halal wah kepikiran lah urusan benjin yang akhirat tanggung jawab. si penting aku suki, Akhirnya menghalalkan segala cara. Lah niku mboten bener niku, Pak. Binasa kalau panjenengan benjing. Harus tepat-tepat halalan taiban mubarakan ingkang halal ingkang taib ingkang barokah menika donganipun Nabi alaihi wasallam nyuwun rezeki Allah merzuk rizqan halalan taiban mubarakan ya Allah berikanlah kepada kami rizki yang halal yang taib yang mubarakan yang barokah harta niku ada dua jenis. Ingkang sepindah harta, ingkang barokah. Napa bukti ini pun pak? Harta meniko ndadosaken kula panjenengan ibadah. Niku barokah pak. Kagem haji, kagem umroh, sodako, zakat mal, menyantuni yatim piatu, yatim ya menyantuni orang-orang jompo, membantu sesama, bangun masjid, wakaf pondok, menikah harta. Sakit ibadah. Hadirin yang menakan rahimani warung jamian. Yang kedua, harta ingkang boten barokah. Tanda ini pun apa pak? tambah dunia tambah tebih saking ibadah niku nih mboten barokah mboten maringi kebaikan Pak tambah sugi kok tambah dosa sekang masjid tambah sugi dunia nih kata nih bahile jan tambah bahil kikir kumet tambah sugi boten seneng sodakoh zakate bemoten dibayar. La haula wala quwata illa billah. Tambah sugi tambah dosane. Maksiate tambah. Niki dunia ingkang mengerikan. Benjing tengah herat dados pun neraka. Faduku. Rasakan oleh kalian ma kuntum taknizun harta yang selama ini kalian timbun. Lah niku. Lah berarti pripun, Pak? Kula panjenengan pripun? Tesi njaluk sugi mboten? Tesi tetep <laughs> ora apa-apa sugi. Ya monggo. Mboten masalah, Pak. Tapi medeni niku, Pak. Medeni. Ngatos-atos. Dalam keadaan kita lagi ambisi dunia, apa-apa dipikir, apa-apa dipikir. nak kena duit, nak kena duit. Wisugi kepengen sugi maleh. Wong niku mau tonton mandike. Alasan du, apa niku dunia niku mau tonton poke. Kecuali mati lah tambah pok niku pak. Nabi ngendika dalam lima hadis, "Laukan nabi libni Adam wadian min dzahab, aba yakun wadiyani." Nek wonten tiang ingkang gadah emas sepenuh lembah sanes gregram-graman Pak kilonan tontonan niku Pak ngatos demikian nggo ditontoni niku emas kok sepenuh lembah pirang miliar niku Pak Wisu sugih pol niku ning tesi kepengin gadah ingkang pingkalipun kepengin memiliki emas Sebanyak itu yang kedua kali. Wa ma yamlau dan tidak akan memenuhi mulutnya kecuali tanah. Artosipun dipendem dek rampung. Nek ora tesi manga-manga, tesi ngulet dunya. Wong-wong yang ngangsa. Hadirin kaum muslimin, niku fitnah dunya. Dalam keadaan kepengin sugih, akan ke duit sejuta, rong juta, benjing ditakeni. Tambah lima juta, satu juta, rong satu juta, ada akeh temen duit aja. Medini temen aja kakek lah. Ben aja kakek pitakonan. Gimana mboten? Aja kakek nopo singake, singake Tetep mau sing Padahal Nabi pun maringi periksa. Tiang-tiang ingkang fukara wal masakin niku mlebet surga lebih dulu, Pak. Washabul jiddi mahbusun. Tiang ingkang kata dunyane terhalangi. Keri. Terhalangi amargi nopo? Dunyane dipuntakani irin. sing kere sing miskin lah duitnya sepires, anak bebu surga baik bebu surga. Masya Allah. Pitakan ini pun cepat mong duitnya setitik ya. ke pirang ewu eh, semana wis ramung Sing suki engkau diisin. Duitmu pirang-pirang ge miliaran. Kang di baik. Suwe Pak ini pun, kau ngapa baik? Suwe Pak. Nek kados sedikit jenengan tesi kepengin sugih, Nopo kepengin miskin pak, Surga kok. Ah niku. Nek ngomongnya nggih tetep kepengin sugi, Pak. <laughs> Nge, sugi ning sing selamat. Lah niku yang dipun karepaken. Hadirin yang kami muliakan, miskin dan kaya Ini niku adalah bagian dari takdir Allah. Nek kula panjenengan ditakdirakan wong sugih. Dadilah jadilah orang yang kaya yang sudah menyiapkan jawaban pun niku Pak. Solusinya hanya itu. Wis kadung dadi wong sugih keprimaning. Bahasane apa Pak? Wis kadung dadi wong sugih Cuk main temen nggih. Wis kadung dadi wong sugih, arep ngelak ya ngel. Nek niku disiapakan jawabannya pun teng akhirat dunia ku halalan taiban mubarakan ampun ngantos kecampur ingkang syubhat no pemaleh haram lan panjenengan pinter-pinter digunakan harta menika kagem ibadah sing kathah panjenengan mujur panjenengan seneng akan bahagia wong niku kesempatan kagem ngamal soleh ampun kikir ampun pelit digunakan geng ibadah jenengan mlebet surga dengan hartanya. Masya Allah. Nabi ngendika, "Ahabun nasilallahi anfahum linnas. Dia Dipun sebutakan dalam setengah ilmu hadis, orang yang paling dipun cintai Allah, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling banyak memberikan kemanfaatan bagi manusia yang lain. Panjenengan kaya panjenengan dunia nekata sakit maringi kemanfaatan kepada masyarakat lain. Niki. Sakit maringi kemaslahatan, kebaikan, manfaat dengan harta yang kau miliki. Dengan harta itu panjenengan betah dunia nih teng akhirat. Niku carane Pak. Nek tesi rupa arto, tesi dados warisan, niku mboten kebeta Pak. Ini nek panjenengan pun digunakan di jalan Allah, diwakafakan, nggih tumbas mushaf umpamanipun Al-Qur'an kagem para santri diwaca teng santri meniko, bangun pondok panjenengan wakaf dipun agem sepanjang umur niku jan masya Allah manfaat sangat manfaat sangat panjenengan ningali tiang miskin kirang harta umangan beangen lopo ngilip si pun jenengan bantu niku masya Allah masya Allah dados ampun khawatir dados tiang wong ditakdir nasuki ya keprimaning artasipun keprimaning harus baik-baik menyiapkan jawaban pun benjing teng akhirat. Nah, tiang kang dipun takdirakan miskin, pripun bak? Hah? Ya wis takdire miskin. Kepengen sugiaka yang apa? Umpamane pun nggih, Ini kan bicara masalah takdir. Sing keton. Yang akan datang kita belum tahu. Nyatanya siniki lah melarat Nggih disabari. Mboten Pak, ampun ngutuyul. Nih. Wong gada tuyul sewu tuyul nek tak direkere nggih kere bae Pak. Tuyul mesti nyebabaken sugi mboten. Hadirin yang kami muliakan, tiang ingkang miskin menika menawi sabar niku surga bagian bagianipun. Sabar menghadapinya. Dia tetap berusaha mencari nafkah, mencari penghasilan, Dia berusaha tetap mengurip, gak ada tanggung jawab. Ninggih sabar. Kepengin nopo-nopo dereng sakit. Sekemampuan ipun, Ampun menghalalkan segala cara niku makna sabar. Boten lah kepengin sing motor main jukot muni tanggane pak motor lagi diparkirakan teng latar hilang jikot nang tangan aku anu kepengin Liding nyolong aku rasa sabar kok nah niku salah niku pak hadirin melakukan dunia menikah fitnah ingkang miskin dia fitnah ingkang kaya dia juga terkena fitnah Solusinya, mari kita mencari yang halal dan digunakan pada jalan yang Allah ridhoi. Yang berikutnya kaum muslimin ingkang nomor sekawan. Lo panjenengan Beijing pada dipuntakeni tentang ilmu fima amila bihi berapa yang sudah diamalkan Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tiang ingkang gadah ilmu agami kewajibanipun adalah diamalkan. Sanes kurgo pengetahuan tok. Allah indika dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sana sing pati ngerti tok. Boten pak. Tidak ada ayatnya. Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali. Ben pintar-pintar tok. Boten pak. Tetapi illa liya'budun. Kagung ibadah. Ibadah menikah praktek saking ilmu. Amalia, Sanes gun ngerti tok. Hadirin kaum muslimin, ilmu agami Al-Qur'an lan sunnah Nabi. Niki ada dua jenis, Pak. Jenis yang pertama ilmu ilmunya saya Al-Qur'an lan sunnah. Saya ilmunya tepat, bukan salah ningsing setunggal hujatun laka hingga nomor kalih hujatun alaika. Ingkang sepindah ilmu ingkang dadosaken hujjah penguat argumentasi kagum kula panjenengan. Saya memiliki ilmu begini firman Allah, begini sabda Rasul dan saya amalkan sesuai dengan yang diperintahkan. Niku. Ingkang nomor kali, ilmu ingkang malah justru nyerang kulo panjenengan. Nyerang senjata makan tuan. Wis ngerti ayate, wis ngerti hadise dilanggar. Nah, kowe langgar, mbok wis ngerti. Bahaya niku Pak. Kenapa kamu lakukan ini? Bukankah kamu telah membaca? Ini haram hukumnya. Enggak. butuh sakit ngomong apa-apa malah. Hanya mengiyakan saja. Amar gini apa? ini pun nonton. Ki haram. Kau dilakoni. Ki wajib. Eh malah ditinggalkan. Niku ilmu. Kadang sakit manfaat. Kadang bahaya. Solusi ini pun monggo sinau ilmu agami lan berupaya dipun amalakan. Ampun solusi lanek kaya gue orang sangat orang sangat lah medeni kok. Medeni mboten? Medeni tambah ilmu tambah pitakonan mending bodoh bae lah. Nek bodoh melebuni neraka. Bawa Mboten mboten dimaklumi Pak, nek kalau dimaklumi jahiliyah mlebu surga kabeh, Pak. Wong bodoh. Niku. Hadil makan dipun sebutaken dalam surat Al-Mulk. Niki ning jamet pun jam 6 niki. Embu eh, sekedik nggih. Nggih. Bonus nggih wong biasa nek wong kerja be lemburan nggih. Kepengine lemburan niki ngaji lemburan mboten purun. 5 menit mboten ngatek insyaallah. Tang surat Al-Mulk menikah dipun kaken. tiang ingkang jahil niku nyesel menjing tengah herat. Lau kunna nasma'u kilu ma kunna fi ashabi syair. Dua sandinya aku dulu di dunia mau mendengar ayat dan hadis, yakni mau tolak beli ilmi, kilu mau memahami, mau mengerti, maka kami tidak akan masuk neraka syair. asy bin Ibnu Taimin dalam menjelaskan ayat menika, sebab paling besar memasukkan manusia ke dalam neraka adalah kebodohan. Niku bodoh resikonya neraka, gada ilmu boten dilakoni, tidak diamalkan, geh neraka. Niku berarti solusinya memang tidak ada lain kecuali membekali diri dengan ilmu Al-Quran wa Sunnah karena itu adalah petunjuk itu adalah bimbingan di situ kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita tinggalkan setelah tahu kewajibannya adalah beramal ambun ngantos malah justru menyelisihi kadangkala kan wonten nggih tiang ngaji sing penting ngerti tok mereka ding orang ngamalaken oh sing penting kan ngerti disit Urusan kan ngemben. Ngemben kapan? Ngemben rikan war mati. Ngemban, ngemben, ngemban, ngemben bae Ngerti-ngerti mati. Seniki ngertos amalakan, ngertos lakukan. Umur niku rahasia Allah. Wong sehat kayak kebe bisa mati pak. Orang ini meriang. Engkau nek wis meriang-meriangan. Ngerti Rikar meriang-meriangan apa? Engkau nek wis stroke mereka yang mikirin ibadah. Hadirin yang kami muliakan. Ilmu niku penting. Tetapi ilmu itu ada dua. Hujatun laka au alaika. Sebagai penguat bagimu. Atau bumerang yang akan menyerangmu. Nekadus niku tidak ada cara lain kecuali kita tolabul ilmi dan kita mengamalkannya. Kalau itu kewajiban, lakukan. Kalau itu sunnah, lakukan walaupun sekali. Kalau bisa dilakukan terus-menerus, itu sebuah keutamaan. Ning nek mutun mampu, minimal pun ping sepisan dipun lakoni. Amargi supados ilmu niku manfaat. Supados ilmu niku barokah. Empat pertanyaan menika kaum muslimin kang badhe dipun kula panjenengan takeni menyiteng akhirat.